Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid masih nawaqidul Islam sekarang an-naqid al-ashir an-naqidul ashir pembatal keislaman yang ke-10 yaitu al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi itu berpaling dari dinullah ta'ala tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya cukup merasa sebagai orang muslim nggak belajar ya beramal kan banyak Islam KTP kan KTP-nya muslim Islam itu kan aku muslim nggak pernah belajar nggak pernah sholat nggak pernah beramal gitu ikut-ikutan juga ketika beramal pun bukan uh, atas dasar dorongan ibadah tapi karena ikut-ikutan Ramadan karena musim orang saum ikut-ikutan ikutan gitu. Wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa man adlamu mimman zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha Inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Robnya, terus dia berpaling darinya. Maksudnya kami benar-benar akan mengazab orang-orang mujrim itu, orang kafir itu. Di orang, udah ada ayat Allah diingatkan itu kan. Tapi apa? Paling. Sekarang uh, Al-Quran ada di mana-mana, itu kan? Berarti mushaf, talim di mana-mana. Sekarang mudah cari ilmu itu kan. Tapi apa? Tidak beranjak, nggak pernah mau belajar. Jadi itu orang yang berpaling. Wal murad bil i'radil ladzi yu'tabaru naqilan lil islami dan yang dimaksud dengan keberpalingan yang merupakan pembatal keislaman adalah huwal i'radu an ta'allumi asli ad-din alladhi yaku alladhi bihi yakunu al-mar'u musliman <clears throat> walau kana jahilan bi tafasilid din anna hadha qad la yaqumu bihi illa al-ulama'u wa talabatul ilmi jadi yang dimaksud e, keberpalingan yang merupakan pembatal keislaman itu keberpalingan dari mempelajari asluddin yang dengannya seorang menjadi orang muslim. Tauhid kan? Dengannya orang menjadi orang muslim. Dia nggak mau cari ilmu tentang tauhid. Nggak, nggak paham. Karena berpaling gitu kan. Jadi kalau orang e, seandainya dia apa mengetahui asludin, pokodin yang dengannya dia menjadi muslim gitu kan, tauhid dan salat lima waktu, seandainya dia jahil terhadap urusan-urusan rinciannya gitu kan, ya masih muslim gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak pun tidak tahu asuddin, tidak tahu la ilaha illallah hakikat maknanya, berarti apa? Tidak memenuhi syarat sebagai orang muslim. Adapun hal-hal yang sifatnya rincian gitu kan, seperti eh, hal-hal yang kaitan dengan fikih yang banyak gitu kan, yang rincian itu kadang eh, ya bukan kadang, memang banyak orang tidak tahu, tapi itu apa? tidak menggugurkan keislaman karena hal-hal itu e, termasuk hal yang apa e, rinci itu kan kadang tidak diketahui kecilnya oleh para ulama dan para pencari ilmu Mungkin orang memiliki kadar minimal untuk menjadi seorang muslim jadi orang wajib mempelajari hal yang merupakan kadar minimal menjadi orang muslim pelajari tauhid rukun iman, rukun Islam. Qala Syekh al العلامة Sulaiman ibn Sahman Syekh Sulaiman ibn Sahman rahimahullah mengatakan al-insanu la yakfuru illa bil i'radi an ta'allumil asli alladhi yadkhulu bihi al-insanu fil Islam la bi tarkil wajibati wal mustahabbat Orang tidak menjadi kafir kecuali dengan berpaling dari mempelajari pokok yang dengannya seorang masuk ke dalam Islam. Pokok kan tauhid, salat. Ya. Bukan dengan meninggalkan kewajiban dan hal-hal yang mustahabat dia menjadi kafir. Kan ada hal-hal yang kewajiban seperti uh, apa idan wajib kan jihad wajib terus uh, birrul wajib itu kan terus banyak kewajiban-kewajiban. Karena ditinggalkan tidak menjadi kafir. Tapi kalau inti tauhid ya, termasuk di dalamnya salat lima waktu, dia tidak mempelajarinya, dia tidak mengamalkannya, berarti irad. Ketika dia tidak mengetahui itu tidak diuzur. Tidak diuzur. Wa maqsudus syaikh Sulaiman fi qawlihi wa maqsudus syaikh Sulaiman fi qawlihi la bitarkil wajibati wal mustahabbat yang e, maksud Syekh Sulaiman itu Sahman dengan ucapannya bukan dengan meninggalkan kewajiban dan hal-hal yang mustahabbat yaksudu tarka ba'dil wajibatil lati tarkuha yakunu maksiyatan la kufran walaysa tarkul mutlaqu wa ma fi hukmihi fa innal muqarrara inda ahli sunnati anna tarika jinsil amali kafirun. Kadzalika tarikus salati ala qawli jamahiri sahabati wa tabi'in. Jadi maksud beliau itu maksudnya adalah meninggalkan sebagian kewajiban yang meninggalkannya itu merupakan maksiat tapi bukan kekafiran. Bukan kekafiran. Bukan terus juga bu, e, bukan meninggalkan secara mutlak meninggalkan secara mutlak itu meninggalkan total. Orang merasa mengaku muslim aja cukup syahadat, nggak pernah amal, sholat nggak pernah, sholat, nggak pernah, haji nggak uh, zakat. Pokoknya intinya tidak pernah beramal sama sekali. Itu namanya atarkul mutlak. Atau e, yang se, se, apa, sehukum dengannya meninggalkan meninggalkan wajib sholat ya meninggalkan sholatnya dia dia zakat, saum, haji, tapi nggak sholat lima waktu, itu kafir juga itu kan. Karena hal yang baku di kalangan ahlus sunnah bahwa meninggalkan jenis amal, jenis amal itu tadi sama sekali tidak beramal, cukup merasa sebagai orang muslim bersyahadat aja, tidak beramal sama sekali itu namanya jinsul amal itu kan. Itu adalah kafir. Karena ahlus sunnah iman apa? uh, apa namanya uh, keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan itu kan. Nah, ketika tidak ada amalan sama sekali, nah, tidak ada iman. Begitu juga orang yang meninggalkan salat kafir juga menurut uh, jumhur sahabat dan tabiin. Jadi maksudnya orang e, tidak menjadi kafir dengan sebab meninggalkan kewajiban-kewajiban yang bila ditinggalkannya bukan kekafiran. Waqala al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fi madarijis salikin Wa ammal kufrul akbaru fa khamsatu anwa'in. Adapun kufur akbar maka ada lima macam. Fazakaroha kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan yang lima itu. Thumma qal kemudian mengatakan wa amma kufrul i'radi فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة atau wala yasgha ila ma ja'a bihi albattata. Adapun kufur irad, kufur keberpalingan, maka dia itu berpaling dengan pendengarannya, hatinya dari Rasul. Jadi sama sekali nggak mau mendengar. Orang kafir kan, nutup telinga itu kan ya, nggak mau dengar itu kan. Ya nggak mau, nggak mau dengar takut tahu. Ya orang sekarang kan itu. Iya, nggak mau. Itu. Jadi itu berpaling dengan pendengarannya dengan hatinya. Yang ya. Iya dia tidak membenang tidak mau tidak membenarkannya, tidak mendustakannya karena tidak dengar kan. Tapi kesempatan mendengar ada, cuma dia nggak mau dengar. Kalau nggak nggak mau dengar kan jadi tidak tahu, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak loyal, tidak memusuhi. Itu kafir juga. Dan wala ya ila maja'a bihi al dan tidak mau uh, eh, iswa apa memperhatikan atau mendengarkan apa yang dibawanya sama sekali albat albatata sama sekali seperti orang dalam surat Fussilat Allah mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghawfihi la'allakum taghlibun orang-orang kafir mengatakan jangan dengarkan Al-Qur'an itu bikin gaduh di majlisnya itu kan supaya kalian menang jadi mereka nggak mau dengar itu kan seperti orang sekarang nggak mau dikasih buku nggak mau baca Ya. Itu. itu kata Ibnu Qayyim. Sesuai ucapan beliau wa min hadzal bayan li al i'rabi yatabayyanu laka hukmu kasirin min ubadil kuburi fi zamanina hadza wa qablahu. Dari penjelasan ini, dari penjelasan terhadap makna i'rab ini, jelaslah di hadapanmu status hukum banyak orang-orang ubadul kubur pada zaman kita ini dan zaman sebelumnya. Fa'innahum mu'riduna amma ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam i'radan kulliyan bi asma'ihim wa qulubihim. Maksudnya mereka itu berpaling total ya dari apa yang dibawa Rasul total berpaling dengan apa? Dengan pendengarannya, dengan hatinya wa la yaslawna li nushi nasihin wa irsyadi mursyidin tidak mau memperhatikan nasihat orang yang tulus arahan orang yang memberikan arahan famislu haula'i kuffarun li'iradihim orang-orang semacam itu adalah kafir karena keberpalingan mereka qala ta'ala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun dan orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka dan yang, eh, yang dimaksud ubadul kubur itu eh, jangan terbatas kepada para penyembah kuburan, tapi semua macam orang musyrik. Musuh. Si Al hudair mengatakan istilah ubadul kubur itu mencakup seluruh macam kaum musyrikin, bukan terbatas kepada penyembah kuburan termasuk para demokrat kan, nasionalis, eh, paham-paham eh, apa yang modern termasuk kalau ada ucapan ulama ubadul kubur mereka masuk di dalamnya karena istilah ubadul kubur adalah istilah musyrik gitu kan musyrikun cuma karena dulu identiknya dengan kuburan disebut ubadul kubur ya. terus uh, orang sekarang kayak kalau kau penganut apa penganut uh, syirik hukum mereka kan berpaling ya mereka berpaling bahkan bukan sekedar berpaling menghalangi orang dari menyampaikan kalau ubadul kubur mungkin karena mereka nggak punya kekuasaan yang nggak mau dengar aja. Tapi kalau ubad adustur mereka menghalangi orang untuk mendengar dengan memberikan hukuman kepada orang yang menyampaikan dakwah seperti itu. <clears throat> itu tadi pembatal yang ke 10. Sekarang Faslun wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi bainal hazili wal jadi wal khaifi illal mukrah. Ini ucapan Syekh Muhammad. Tidak ada perbedaan dalam semua pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang hazil. Yang apa? Bersindah gurau. Kenapa Allah mengatakan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ketika mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Makanya Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Furuq halaman eh, juz 5 halaman 134 mengatakan eh, inna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara indal kulli wala ibrata bi Seorang yang mengucapkan kekafiran hazilan hazil apa? Isna gurau main-main. Aula iban atau ya main-main. Apa? Kafaro indal kulli kafir. Menurut seluruh ulama indal kul wala ibrata bi tidak usah dianggap apa keyakinannya, usah diperhatikan. <clears throat> Terus wal jad yang serius apalagi serius kan? Ya. Makanya eh, Imam Ibn Arabi dalam Ahkamul Quran juz 4 halaman 353 mengatakan la yakhlu an yakuna ma qaluhu min zalika jiddan aw hazzan wa huwa kaifa makana kufrun kan? e, apa yang mereka ucapkan berupa kekafiran itu tidak lepas dari keadaannya serius atau main-main dan bagaimanapun keadaannya itu adalah kekafiran Terus wal khaif yang takut juga karena Allah mengatakan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Di sini al khasyah takut bukan alasan itu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi orang yang bercanda serius al khaif yang takut apa Eh, kafir juga saya uh, eh, Sulaiman mengatakan ajma'al ulama ala anna man azhara eh, ala ala man takallama bi kalimatil kufri hazilan awla iban uh, kafara fa kaifa biman al kufra khaufan wa tama'an fid dunya ulama ijma barang siapa mengucapkan kalimat kafir karena main-main maka dia kafir maka bagaimana dengan orang yang menambahkan kekafiran karena takut atau karena ingin dunia? Ilal mukroh kecuali orang yang dipaksa dengan syarat-syaratnya yang sudah dijelaskan. Wad dalil qauluhu ta'ala firman dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan, akan tapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, maka atas mereka murka dari Allah dan azab yang pedih, yang besar. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat. Falam ya'zurillahu min haula'i izaman ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Allah tidak menguzur dari mereka itu kecuali orang yang dipaksa dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan. Wa amma haza adapun wa amma ghairu haza adapun selain ini selain apa? Yang mukroh faqad kafara ba'da imanihi maka dia telah kafir saat dia beriman sawaun fa'alahu khaufan sama saja dia itu melakukannya karena takut awatama'an atau karena ingin dunia jabatan posisi aw mudaratan atau karena apa e, apa sikap lembut cari simpati orang gitu kan darah ya. aw Mm, e, masyahatan biwatoni atau karena berat dengan tanah airnya au ahlihi atau berat dengan keluarganya au asyirati atau marganya au malihi atau hartanya au fa'alahu ala wajhil mazhi atau dia melakukannya karena apa? Dalam rangka mizah bercanda. Au li ghairi agrod atau untuk tujuan-tujuan lainnya illal mukrah kecuali orang yang di, dipaksa. Jadi hanya tujuan apapun, termasuk untuk tujuan jihad, gitu kan? Nggak boleh. Ibnu Qayyim, eh, Ibnu Taimiyah mengatakan uh, dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 6 eh, halaman 86 beliau mengatakan innahu la khilafa bainal muslimin annahu la yajuzul iznu wal amru fit takallumi bi kalimatil kufri li بل minal aghrad bal man takallama biha fahuwa kafirun illa an yakuna mukrahan fayatakallamu bilisanihi wa qalbuhu tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa tidak boleh mengizinkan atau memerintahkan untuk mengucapkan kekafiran untuk tujuan apapun Barang siapa mengucapkannya maka dia kafir kecil kalau mukroh. Dia mengucapkan dengan lisannya hatinya teguh dengan keimanan. Itu kata Ibnu Qayyim dalam uh, I'lamul Muwaqqi'in juz 3 halaman 145 mengatakan eh, la khilafa bainal ummati annahu la yajuzul iznu fit takallumi bi kalimatil kufri li ghardin minal azrad illal mukrah idzat ma'anna qalbuhu bil iman. Tidak ada persisian di antara umat ini bahwa tidak boleh mengizinkan mengucapkan kekafiran untuk tujuan apapun. Kecuali orang yang dipaksa bila hatinya teguh dengan keimanan. Jadi apa ijma itu kan? Berarti darurat sekalipun tidak bisa itu kan. Makanya kita mengatakan uh, dalam Eh, Majmu'ah Fatwa, dia mengatakan Innal muharramat qismani ahaduhuma ma yuqta'u bi anna syar'a lam yubih minhu syai'an la li daruratin wa la li ghairi daruratin kasyirki wal fawahishi wal qawli 'ala Allah bi ghairi ilmin wal zulmil mahad uh, di antara hal-hal yang diharamkan itu, hal yang diharamkan itu ada dua. Yang pertama diantaranya ada yang dipastikan bahwa syariat tidak pernah membolehkannya, tidak boleh membolehkan sedikit sedikit dari eh, apa sesuatu pun dari darinya untuk baik kondisi dorot maupun bukan dorot seperti syirik, dusta atas nama Allah, fawahish dan kezaliman. <clears throat> Kemudian fal itu tadullu ala hadza min wajhaini ayat di atas ya, an-nahl itu menunjukkan terhadap hal ini terhadap apa bahwa e, tadi orang yang melakukan kekafiran karena takut miza atau serius atau e, karena berat dengan tanah air dengan dunia atau dengan keluarga semuanya kafir kecuali apa yang mukroh ini menunjuk di, menunjukkan terhadap hal ini dari dua sisi min wajah ini pertama al awal qauluhu illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa falam yastasnillahu ta'ala ilal mukroh Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa, illa adal kalami awil fi'li. Dan sudah maklum bahwa orang itu tidak bisa dipaksa kecuali terhadap apa Pak? Ucapan atau perbuatan. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu uh, alaiha ahadun. Adapun keyakinan hati maka tidak seorang pun bisa dipaksa terhadapnya. Ada yang bisa merubah keyakinan hati nggak? Nggak ada. Berarti yang bisa dipaksa pak, zohir ucapan atau perbuatan, gitu kan? Kemudian yang kedua, asani kalau ta'ala dari kabi annahu mustahabul hayatad dunia al akhirah فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر الله menegaskan dalam ayat 107-nya itu bahwa kekafiran dan azab ini kan tadi wa annallaha la yahdil qaumal kafirin kan azab azab dan ponis azab eh, kafir dan azab ini bukan apa dengan sebab keyakinan bukan karena keyakinan, bukan karena atau karena kebodohan bukan, atau karena benci kepada din bukan, atau bukan bukan juga karena cinta kepada kekafiran, tapi apa? Wa inna sababuhu anna lahu fi dzalika hazzan min huzuri dunya fa asarahu ala dini. Akan tapi yang menjadi sebab ponis kafir dan azab itu adalah karena dia memiliki bagian dari dunia ini terus dia lebih mementingkannya terhadap agama Allah. Jadi punya kepentingan dunia. Nah hatinya cinta dengan Islam itu kan. Tapi ya butuh juga dengan dunia. Akhirnya dia korbankan tauhid untuk meraih dunia. Itu punya kafir juga. Wallah subhanahu a'lam. Jadi uh, ini adalah uh, kan jelas sore itu kan dalam pernyataan para ulama itu kan uh, apa namanya hanya orang yang mukroh saja kan dengan syarat-syaratnya yang diuzur dari ponis kafir tersebut. Itu adalah uh, bahasan Waqidul Islam. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 이대로